Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Kita telah melalui poin pembahasan apa yang disampaikan Syekh ketika beliau ingin mengenalkan kepada kita dengan pertanyaan man rabbuk siapa itu rob ini siapa itu rob sesembahanmu dan beliau telah menuntun dengan kalimat Rabbi Allah Robku adalah Allah Subhanahu wa taala alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini Allah adalah Rabb yang menciptakanku dan menciptakan alam semesta yang ada, memelihara dan mengurusnya yang semuanya tegak dengan nikmat-nikmat Allah SWT yang tidak ada sembahan yang lain kecuali Allah. Setelah beliau memperkenalkan kepada kita siapa itu Rabb sembahan kita, maka pada poin berikutnya beliau ingin menyampaikan kepada kita bima arafta rabbak. Lalu dengan apa Anda mengenal Rob sesembahanmu? Maka beliau tuntun jawabannya bi ayatihi wa makhlukatihi. Dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi di antara ayat-ayat Allah adalah al-lailu wan naharu malam siang matahari bulan Wamin min makhlukatihi dan di antara makhluknya adalah as-samawat as-samawatu sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma Adapun makhluknya Allah diantaranya adalah langit, bumi, lalu apa yang menjadi penghuni langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Demikianlah beliau ingin mengenalkan kepada kita ketika ditanya dengan cara apa Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bagaimana cara mengenal Allah semuanya dengan tanda kekuasaan Allah yang bentuknya adalah makhluk Allah. Alam semesta. Dan beliau dengan ungkapan bi ayatihi wa makhlukatihi. Dengan ayatnya dan makhluknya. Maka sesungguhnya apabila kita mau sedikit kembali menegaskan mengenal Allah Swt itu dengan dua cara. Yang pertama bi ayatihi al matluwah dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Yaitu mengenal Allah dengan wahyu. Dengan wahyu yang Allah turunkan melalui atau kepada nabinya. Yang dengan wahyu ini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya. Seluruh nama-nama atau dengan nama-nama yang Allah kenalkan kepada kita seperti yang Allah cantumkan dalam kitab Allah atau yang, yang Nabi sebutkan dalam sunnah sunnahnya. Mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan itulah pengenalan yang akan memberikan rincian, memberikan pengenalan yang tafsil tentang siapa itu Allah Subhanahu Karena seandainya tidak turun wahyu, tidak turun risalah wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril maka sungguh kita tidak akan mengenal Allah karena kita tidak akan bisa meraba-raba tentang Allah dan Allah perkara yang gaib Allah adalah zat yang gaib yang kita tidak akan mengenal Allah dengan pasti yang Allah mengenalkan dirinya kepada diri kita dan itulah diantaranya dengan Allah menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat. Sungguh, mengenal Allah dengan nama dan sifatnya akan melahirkan rasa pengagungan kepada Allah, rasa kecintaan kepada Allah. Karena semakin kita mengenal Allah dengan mendalam, mendetail, mengenal Allah dengan lebih tafsir itu akan lebih mengantarkan bisa mencintai dan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Melalui nama-nama inilah kita semuanya akan mengenal siapa itu Allah, Rob yang kita sembah. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka berikutnya mengenal Allah dengan al-ayat al-kauniyah ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini. Ini semuanya merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu taala. Ayat alamat tanda kekuasaan Allah yang alam semesta ini alam dikatakan alam adalah alamah alam dikatakan alam adalah alamah tanda Tanda yang mengenalkan kepada sang pencipta yang membuatnya. Sehingga banyak sekali Allah mengarahkan kepada kita untuk merenungkan di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri Anda sendiri tidakkah kalian yaitu memperhatikan asal ciptaan Anda tentang kesempurnaan yang Allah letakkan pada ciptaan manusia. Barang siapa yang dia mengamati tentang manusia secara fisik, apalagi secara batin, maka sungguh ciptaan Allah namanya manusia satu di antara tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Inna fi khalqis samawati wal ardi Waktila fil laili wan nahar. La ayatil lil albab. Sungguh dalam pencipta langit dan bumi, beredarnya malam dan siang, bergantinya malam dan siang, La ayatil ulil albab benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang mereka yatafakkarun bagi orang yang mereka mau memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Bagaimana Allah meninggikan langit? Bagaimana Allah menancapkan gunung? bagaimana Allah membentangkan bumi. Ini semuanya adalah ayat-ayat kauniyah. Dan melalui itulah diantaranya kita mengenal Allah Subhanahu Taala. Sehingga orang yang mengenal Allah melalui ayat yang kauniyah dan ayat yang matluwah, ayat yang dibacakan, maka sungguh sempurna pengenalan dia tentang Allah. Adapun Syekh yang beliau bawakan dalam risalah ini, beliau menyebutkan dua-duanya sungguhnya adalah ayat kauniyah ayat yang berkaitan alam semesta. Lalu beliau membawakan dalil yang menunjukkan tentang detailnya pengamatan beliau ketika berdalil tentang ayat-ayat Allah wa min ayatihi al-lailu wa naharu kemudian wasyamsu wal qamar ini dibawakan beliau karena betul-betul lebih menyentuh untuk manusia mengenal tanda kekuasaan Allah dan juga menyesuaikan dengan ayat yang mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu li syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahuna. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Jangan Anda sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. Jika kalian orang betul-betul hanya kepada Allah menyembah wa min makhluqatihi as-samawatu sab'u wal ardun ma ini langit yang tujuh dan bumi wa man fihinna wa ma bainahuma dan apa yang apa yang menjadi penduduk langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi ini juga mengambil dari ayat Allah Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal arsy yukhshil laila wa naha yukhshil laila nahara yatlubu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin Allah katakan sesungguhnya Rob kalian adalah Allah. Siapa itu Allah yang merupakan Rob sembahan kalian? Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawati wal arda Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Allah setelah itu istiwa alal arsh, istiwa di atas aras. Istiwanya Allah yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah SWT. Kemudian Allah yang telah perjalankan malam dan siang yang saling mengikuti dengan cepat. Dan Allah pula yang telah yaitu mengatur perjalanan matahari, bulan dan bintang Semuanya berjalan dengan amrullah, dengan hukum-hukum Allah, dengan aturan-aturan Allah. Ala laul khalqu, ketahuilah hak menciptakan dan hak untuk memberikan hukum-hukum yang ada pada para makhluknya hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Para pemirsa yang rahmati Allah, inilah di antara cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Barang siapa ingin mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya, maka hendaklah dia melihat Al-Quran. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka dengan itu kita akan mengenal keagungan Allah dengan sangat rinci. Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala-gala yang ada ini. Barang siapa yang dia benar-benar mengarahkan dirinya kepada dua perkara itu, dia akan mengenal Allah dan akan muncul rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.